Dan surat Yasin merupakan inti daripada Al-Qur'an. Karena surat Yasin disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai gelbul Qur'an Artinya jantungnya Al-Quran. Kalau manusia tanpa jantung, ya berarti tidak akan hidup. Berarti intisari dari Al-Quran itu adalah surat Yasin. Oleh karenanya ketika seorang itu ingin menempati rumah yang baru dibacakan Yasin. Ketika seseorang ingin hajatan baca surat Yasin. Ketika akan berangkat bepergian atau pulang dari bepergian surat disunahkan baca surat Yasin. Kenapa? Surat Yasin itu sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima qiraatlah untuk apa saja dibaca maka kegunaannya adalah untuk mengabulkan hajat. Nah, oleh karena itu di dalam momen-momen tertentu selalu kaum muslimin membaca surat Yasin. Begitu pula sangat mujarab surat Yasin itu ketika kita dapati seseorang yang akan meninggal dunia maka disunahkan membaca surat yasin supaya mudah e, keluarnya ruhnya itu disebutkan bahwasanya surat yasin itu kalau dibacakan kepada orang yang sakit akan sembuh penyakitnya bahkan jika ditulis dalam sebuah bejana kemudian dicampurkan dengan air maka akan terhapuskan tulisannya itu lalu kita berikan minum kepada orang yang sakit itu lebih baik daripada seribu macam obat. Nah, di sini disebutkan sebagiannya oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Di antaranya adalah Ikra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin terhadap orang-orang yang akan sekarat atau mati di antara kalian. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Ma min mayyitin Yukraw alaihi yasin illa hawanallah alaihi tidak ada seorang mayit pun yang dibacakan di sampingnya surat yasin kecuali pasti Allah akan meringankan azab azabnya di antaranya adalah man qara yasin fi lailatin wa wajhillahi ta'ala ghafarallahu lahu fi tilkal lailah barang siapa yang baca surat yasin pada suatu malam tidak ada maksud dan tujuan kecuali hanya mengharapkan ridhonya kecuali pasti Allah akan mengampunkan dosa-dosanya pada malam itu juga. Di antaranya inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an yasin. Wa man qara yasin kataballahu bihi qira'atal Qur'an asyra marrat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya segala sesuatu itu ada jantungnya. Dan jantung daripada Al-Quran adalah surat Yasin. Dan barang siapa yang baca surat Yasin, maka Allah akan menuliskan hidupnya seakan-akan telah menghatamkan Quran sebanyak 10 kali. Wa minha inna fil Qur'ani la suratan tashfa'u li qari'iha wa taghfiru li mustami'iha ala wa hiya surat Yasin. Tud'a fi Taurah al-ma'ma. Ila ya Rasulullah wa al-ma'ma ya Rasulullah qala ta'ummu sahibaha bi khairi dunya wa tadfa'u anhu ahwal al-akhirah الدلة أيضا الدافئة والقادية وقيل يا رسول الله كيف ذلك قال تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجات dan di dalam hadis lain Nabi Sallam bersabda bahwasanya dalam Al-Quran ada suatu surat yang kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada pembacanya dan akan mengampuni dosa-dosa orang yang mendengarnya ketahuilah itu adalah surat Yasin surat Yasin itu kata Nabi disebutkan di dalam Taurat itu dengan al-ma'ma. Ditanya oleh sahabat Nabi apa itu ma'ma itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Galia dikatakan Yasin itu ma'ma karena memenuhi atau menyeluruhi orang yang membacanya itu dengan kebaikan dunia dan menolak atau mencegah dari orang yang membacanya ketakutan-ketakutan pada hari akhirat. Dan disebutkan juga Yasin namanya adalah Adariyah wal Qadiyah. Ketika ditanya kenapa dinamakan itu ya Rasulullah, maka dijawab Nabi Galia karena Yasin itu dapat membentengi orang yang membacanya dari segala macam kejahatan dan mengabulkan bagi orang yang membacanya semua hajat. Kemudian disebutkan juga wa minha Nabi Ja'far man wajada fi qalbihi qaswatan falyaktub surat yasin fi jamin ay ina bi zafaran thumma barang siapa yang mendapati hatinya itu keras enggak mudah menangis enggak lentur hatinya enggak gampang menerima nasihat penyakit hatinya itu terlalu banyak maka hendaknya ditulis surat yasin di dalam sebuah bejana dengan menggunakan zafaran lalu diminumnya itu mujarab untuk melenturkan hati dan membersihkan hati di antaranya juga man qara surat yasin lailatul terjumah asbah mafuran lah karena siapa pada malam Jumat seperti malam ini ya membaca surat yasin maka pagi hari esok dia akan ditulis sebagai orang diampuni semua dosa-dosanya. Waminha man dakhala al-maqbara faqara surat Yasin khaffafa al-'adzab an ahliha dzalikal yaum wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat barang siapa yang masuk ke dalam pekuburan kaum muslimin lalu dia membaca surat yasin maka Allah akan meringankan azab kepada seluruh penghuni kuburan tersebut dan Allah akan berikan semua kebaikan yang dilakukan oleh an Yahya bin Abi Katsir balagani anna man qara'a surat Yasin lailan lam yazal fi farahin hatta yusbih wa man qara'a hina yusbih lam yazal fi farahin hatta yumsiya wa qad haddatsani bi hadza wa jarrabaha lalu di sini katakan katanya telah sampai dari Yahya bin Abi Katsir bahwasanya siapa yang baca surat Yasin pada malam hari maka dia pasti dalam keadaan kegembiraan dan bahagia sampai subuh dan barang siapa membaca surat Yasin pada subuh hari, maka dia itu akan mendapatkan kegembiraan sampai malam. Dan telah menyampaikan kepadaku beberapa perawinya dan mereka telah membuktikannya dan ternyata ini adalah mujarab. Wa minha inna kulli syai'in qalban wa qalbu Qur'an Yasin. Man qara ayuridu biha wajhallahi ghafar lahu wa ata wa ta min al-ajri asyrata amlakin. Karena qara al-Quran asyar Dan segala sesuatu itu mempunyai jantung dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membaca karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan memberikan pahala seperti seakan-akan dia menghatamkan Quran sebanyak 10 kali. Wa ayyuma muslimin quri'a indahu idza nazara bihi malakul maut surat Yasin nazara bi kulli harfin minha asyratu amlak. Yaqumuna baina yadayhi يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون ويشهدون دفنه dan tidak ada satu orang pun yang akan meninggal dunia lalu dibacakan surat yasin kecuali pasti Imam Muslim 200 surat Yasin wa fi sakaratil maut lam yak lam yakbit lam yakbit malikul maut malikul maut ruhahu hatta yaji'ahu ridwanun bi syurbatin min al-jannah fa yashrabuha wa huwa ala firashihi wa yakbitu ruhahu wa huwa rayyan wa yanbuthu fi qabrihi wa huwa rayyan wa la yahtaju ila hawd min al anbiya hatta yadkhul al-jannah wa huwa rayyan dan barang siapa membaca surat Yasin pada saat sakaratul maut maka tidak akan dicabut oleh malaikat pencabut nyawa rohnya sampai kemudian malaikat tujuan itu datang dengan minuman yang datang dari surga lalu akan diberikan minum kepadanya dalam keadaan dia berada di atas kasur kematiannya Yasin la, lima kuri nah, ini. Yasin itu untuk apa saja dibaca, hajat apa saja. Wa hikmatu ihtiar solihin fi istimaliha tikrar ka arba'in aw sab'in aw ihda wa arba'in aw ghairi dzalik syiddatul hijab wal ghaflati 'ala qalbi. Kenapa sih? Hanya surat Yasin saja yang dibaca berkali-kali oleh para salihin. Ada yang bacanya sama hijab itu sangat tebal dan yang demikian itu karena ghaflah maka dengan kita mengulang-ulang surat yasin akan me mengkikis ketebalan ghaflah dari hati kita sehingga akan lunak tabiatnya karakternya wa in kana al-fadl mazkur la yataqafu ala tikrar walaupun keutamaan yang disebutkan tadi itu enggak harus diulang-ulang kama syadulahu hadir hadis sebagaimana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Ada dua pendapat di sini apakah harus diartikan ataukah tidak diartikan. Kalau pendapat para ulama muta mutaakhirin dicarikan arti yang sesuai. Maka dicarikan arti yang sesuai. Tapi kalau menurut ulama sebagainya itu semuanya ada artinya semuanya ada artinya karena Nabi Sallam mengatakan di dalam setiap hurufnya ada seribu makna ada seribu rahasia ada seribu mukjizah itu setiap huruf-huruf daripada Al-Quran oleh karenanya hanya ketika kita sedang berdakwah ketika kita sedang menasehati maka hendaknya kita baca Al-Quran kalau dibaca Al-Quran diiringi dengan niat yang baik hanya karena artinya apa? Membawa arti dan makna tersendiri yang bisa merubah seseorang manusia. Gal, di sini disebutkan di atas tuh Allah alam bi muradihi. Allah lebih tahu dengan artinya. Yasin al-qira'atu sab'ah ala taskinin nun. Yasin. Itu ada nunnya itu kan. Yasin nun asalnya. Bidghamiha fil wawi ba'daha. Au bidhariha. Boleh diidgham yasin atau Yasin wal Qur'anil Hakim. Wa quri'a bi bidhammin nuni wa wa kasriha. Dan ada pula yang membacanya dengan cara bacaan yang syad. Yaitu nunnya itu dibaca dengan dhamma, Yasinu dan Yasina. Ada juga yang baca Yasini, tapi itu bagi mereka yang berpendapat kalau kita jangan coba karena itu adalah kiraat syad. Jadi boleh kita itu membaca Al-Quran dengan kiraat sab'ah. Membaca dengan tujuh bacaan. Tapi selain tujuh bacaan hukumnya tidak boleh. Nah, ini termasuk yang di luar tujuh bacaan itu. Kalau dikatakan yasinu fal awalu khabar li mubtada mahdhuf. Ay hadihi yasinu. Jadi khabar daripada mubtada mahdhuf. Wa muni amina lil alamiyah. Kenapa kok yasinu kok enggak yasinun? karena dia itu mamnu minas sarfi atau isim ghairu sarif. Apa sebabnya? Karena satu sebab atau dua sebab? Karena dua sebab. Sebab pertama alamiah karena itu nama, yang kedua karena itu adalah tak tanis. Wasani kalau dibaca dengan yasina nah, maka imma alal bina alal fati tahfifan ka'aina ya wa kaifah. Jadi ada yang mengatakan kalau dibaca yasina berarti bina itu mabni yasin itu mabni alal fatah jadi sehingga dibaca yasina kalau bina berarti mahal laha minal Merah terus au maf'ul bih atau dibaca fathah mahalnya itu dalam dalam i'rabnya itu sebagai maf'ul di fi'lin mahdzuf taqdiruhu atlu aku membaca yasina au majrur atau yaitu majrur dengan haraf kosam mahdub oh mamnu minas sarf tapi karena dia itu majrur dalam keadaan isim mugharib musharif isim mugharib musharif itu kalau majrur tanda jarnya apa fathah seperti tadi nawaitu somagodin anada ifadhi syahri ramadhan yang betul kecuali kalau menjadikan mudhaf Ramadhani hadis sanati kembali lagi seperti asal jadi isim ghair musarif itu akan menjadi kembali seperti asal harokatnya kalau kemasukan alif lam atau dia itu menjadi mu mudah. Tapi kalau mau nggak jadi mudah tetap harus kembalikan pada asalnya yaitu nawaitu somagodin an adai di syahri ramadhana. Nah, tapi kalau sudah ramadhana berhenti di situ ya harus disukunkan. Nah, kenapa wakaf itu hendaknya disukun walaupun ada khilaf di antara ulama nahu di situ. Kemudian kalau yang ketiga dibaca ya sini Pakai kasroh. Wasalis mabniun wanal kasar. Ada juga yang mengatakan dibaca yasini itu karena dia itu mabni atas harokat kasroh. Ala asli takhallus minal dikoi sakinain. Karena di situ kan ada dua dua sukun gitu. Nah, sehingga karena ada sukun maka dikasih kasroh gitu. ya ya sini Gitu. Terus Galu Allah alam bimradihi ada ahadu akwali fi tafsiril huruf al-muqatta'ah. Namanya Yasin, hamim, Mim, Toha, Tosin dan sebagainya itu itu namanya huruf al-muqatta'ah. Tem huruf yang terputus-putus. Wa ma'na hadal gaul aslam. Jadi mengikuti pendapat yang semacam itu lebih selamat karena kita nggak salah-salah dan kita tidak tuntut kan untuk harus tahu dengan artinya dan harus menafsirkan kan itu tuntut seperti itu. Ya sudah Allah alam daripada kita menafsirkan dengan tafsir yang salah. Wagila tapi ada pula yang meng yang mengartikannya mana huya insan. Artinya ya itu adalah ya insan. Nah, disingkat. Wasluhu ya anisaini. syara ala syatrihi likatrati anida bihi. Nah, akhirnya nunnya dibuang, yaknya dibuang. Lalu tinggallah yasi nah, karena di situ ya sukun nun juga sukun akhirnya nunnya dikasihkan kasroh gitu ya sini fakta fakta surah ala syatrihi di kasratin nida bihi Wagila huwa ismun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang berpendapat bahwasanya Yasin itu adalah namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wagila dia pula yang mengatakan bahwasanya Yasin itu adalah namanya Al-Qur'an. al quran Yasin wal Qur'anil Hakim. Kau kalamun musta'naf. Apa artinya kalamun musta'naf atau musta'nifun? La mahalla lahu min i'rab. Jadi itu adalah kalam yang baru, enggak ada kaitannya dengan sebelumnya itu kalam musta'nif namanya. Jadi mulai lagi. Yasin selesai sudah pembahasannya. Wal Qur'anil Hakim. Ah, gitu. Kalam musta'naf. Wawal qasam, wawunya itu waw kosam. Makanya dibaca Al-Qur'ani. Wa jawabuhu qaulu ta'ala innaka laminal mursalin. Qauluhu al-muhakkim bi'ajibin nadam wa badi'il ma'ani wal Qur'anil Hakim dan Al-Qur'an yang begitu indah yang begitu mengandung kata-kata mutiara al-muhakkam al-bi'aji bin nadam dengan keindahan peletakan huruf-hurufnya maupun kalimat-kalimatnya wabadi ilmaani dan dengan arti yang sangat-sangat cemerlang sangat-sangat indah innaka ya Muhammad bahwasanya engkau wahai Muhammad laminal mursalin termasuk daripada mereka-mereka yang oh, diutus lihat di bawah al muhakkam ay al mutkin alladhi huwa fi ala tabaqatil balaghah yang dia itu kedudukannya berada di kedudukan paling atas dalam ilmu balaghah ala muta'alliqun bima qabla ala itu berkaitan dengan amil sebelumnya siratim mustaqim jadi sesungguhnya kau termasuk daripada mereka yang diutus yang berjalan di atas jalan yang lurus ai tariqil anbiya qabla. apa tariq mustaqim itu Tariq mustaqim itu adalah jalannya para nabi sebelumnya at-tauhid wal huda wa taqid bil qasam wa jadi di situ maksudnya tariq anbiya itu adalah tarikonnya tauhid mengesahkan Allah bahwasanya Allah itu adalah sah, satu esa wal huda dalam petunjuknya juga satu sama wa ta'kid bil qasam dan juga ini merupakan sebuah taukid untuk qasamnya radda li qaulil kufar lahu lasta mursalan dan ini ayat turun untuk menolak perkataan orang kafir yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia bukanlah seorang rasul. Kemudian dia di bawah متعلق بما قبل أي بالمرسلين ويسيع يكون خبرا ثانيا لأنه كأنه قيل إنك لمن المرسلين إنك على صراط مستقيم أي طريق الأنبياء قبلك أي وقولهم إن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسي لجميع الشرائع Maksudnya di sini adalah perkataan mereka ahli tafsir bahwasanya syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapuskan semua syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya bahwa bi'tibaril furu nah itu yang berkaitan dengan furunya saja cabang-cabang syariatnya amal usul adapun pokoknya atau ada adapun e, sumber aslinya pem pokok-pokoknya fal kullu mustawuna fiha maka semuanya sama mereka juga agamanya pun juga namanya agama Islam waalaikumsalam ta'allaku biha dan sama sekali tidak berkaitan dengan eh, penghapusan syariat dengan syariatnya Nabi Muhammad saw. Nah, jadi diantara antara keistimewaannya Nabi saw. karena Nabi membawa eh, bawa banyak kelebihan dan keistimewaan. Nabi sebagai penutup para nabi dan para rasul sekaligus yang menghapuskan semua syariat sebelum-sebelumnya jadi begitu ada syariat Nabi Muhammad, maka semua syariat sebelumnya akan dihapuskan. Tapi yang dia dihapuskan di sini adalah yang berkaitan dengan cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya itu seperti ibadah badania, ibadah galbia, ibadah maria maupun ibadah mahdoh atau garam mahdoh. Nah, itu semuanya itu yang berkaitan dengan itu, semuanya di nasah dihapus. Kenapa? Ketika zamannya Nabi Musa, di saat itu laki-laki itu kan sedikit maka kemudian laki-laki satu boleh kawin sampai sepuluh perempuan zaman Nabi Isa laki-laki banyak perempuannya sedikit makanya nggak boleh kawin kecuali sa satu dihapus semuanya oleh syariatnya Nabi Muhammad sehingga tidak boleh kawin kecuali satu sampai empat nah, sedangkan Nabi kenapa kok kawin sampai sembilan nah, Nabi adalah khususiyah untuknya. Jadi ada yang di antara syariat ini yang tidak khususiyah bagi Nabi Muhammad SAW. Dan sama sekali tidak benar apa yang diucapkan oleh mereka bahwa Nabi SAW itu adalah seorang nabi yang e, maniak, sek dan sebagainya seperti tuduhan-tuduhan mereka yang sangat-sangat e, eh, nista dan sangat-sangat tidak apa tidak logis ya. Kenapa? Karena kalau Nabi SAW seperti yang dikatakan, kenapa Nabi SAW kawin sama janda? Nabi SAW itu kan kawinnya sama janda semua, kecuali sama Sayyidatuna Aisyah. Kalau ditanya kepada kalian, ayo, enakan janda apa perawan? Nah, ayo. Nah, kalian nggak tahu karena kalian sendiri adalah subjek. Baik. Nah, jadi kalian nggak tahu apakah e, lebih enak perawan ataukah janda. Gitu. Nah, tapi katanya orang enakan enakan perawan gitu loh. Nah, sehingga dikatakan oleh para ulama muslim lalu kalau seumpama benar ya dikatakan oleh mereka bahwa Nabi SAW itu adalah seorang yang suka atau doyan kawin kenapa nggak kawin dengan seorang wanita yang perawan biarkan kawin yang perawan kebanyakan perawan tapi justru perawan cuma satu Nabi SAW kawin berapa? sebelas kan nah, semuanya itu janda kecuali Sayyidatuna Aisyah. Nah, kenapa kok terkenal istrinya Nabi itu sembilan? Iya, karena waktu Nabi SAW meninggal dunia tinggal sembilan. Meninggal sebelumnya Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Sauda ya. Nah, jadi apa? Meninggal dua, nah, sehingga tinggal sembilan. Yang masih ada itu sembilan. Nah, jadi seperti itu. Eh, Nabi kita Muhammad SAW bukanlah seorang nabi seperti yang mereka katakan tapi Nabi SAW itu adalah seorang nabi yang bukan e, seorang yang suka kepada kawin tidak kalau seumpama mau dibanding-bandingkan nabi-nabi sebelumnya lebih banyak daripada Nabi Muhammad Sayyidina Dawud alaihissalam dia kawin 100 Sayyidina Sulaiman 1000 eh, ah, lain lagi dengan nabi-nabi yang lainnya nah, Sayyidina Dawud malah di e, eh, ditegur dalam Al-Quran nah, di mana Sayyidina Dawud itu sudah punya istri 99 tapi kemudian Nabi Dawud dicoba oleh Allah Ta'ala dengan suatu cobaan yang berkaitan dengan perempuan yaitu bagaimana ceritanya Nabi Dawud itu sedang duduk di belakang rumah tiba-tiba ada seekor burung yang sangat indah bulunya sangat merdu suaranya dia datang berhinggap di dekatnya Sayyidina Daud didengar suaranya dilihat bagus warnanya maka dikejarnya untuk diambilnya akhirnya dia terbang disusul terbang lagi terbang sampai ke ke tembok tetangganya nah, ketika berada hingga di tembok tetangganya dia ngambil tangga dia naik ketika dia naik kelihatan di tetangganya itu ada seorang wanita yang sangat cantik tanya besok taruh di front depan taruhlah di front depan benar meninggal dunia selesai idahnya dikawin sama saya Daud nah, ketika dikawin sama saya Daud ditegur oleh Allah Ta'ala cara menegurnya Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat dengan berbentuk manusia dua orang malaikat dengan berbentuk manusia dia mengadu Bel Dawud aku ingin mengadu silakan temanku ini sudah punya anak punya kambing aku punya kambing satu. Tapi masa kambingku juga diakuinya dia. Hmm, akhirnya kata Nabi Daud, jangan kamu itu rakus. Masa kamu sudah punya 99 masih mengaku juga yang satu ini. Nah, waktu dia mengatakan demikian, akhirnya dia ingat, loh, ini kan yang terjadi kepada aku. Nah, akhirnya dia bertobat kepada Allah SWT. Ketika dia bertobat kepada Allah Taala, ini yang bercerita itu Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil pelajarannya. Ketika Nabi, Nabi Daud itu bertobat kepada Allah Ta'ala, maka kata, kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala kepadanya, Ya Daud, kamu itu kan salahnya bukan kepada aku. Salahnya kepada manusia itu, karena kamu telah menghilangkan kesempatan suami itu untuk bersama-sama dengan istrinya. Karena sekarang menjadi istrinya, kau. Begitu. Tidak lagi menjadi istrinya dia, karena dia sudah meninggal. Kamu sebabnya. Nah, kamu minta maaf sama dia, bukan bukan salah kepada aku. Akhirnya apa? Terus gimana ya Allah, dia sudah meninggal. Sudah kamu datang ke kuburannya datang dia ke kuburannya. Ketika dia itu datang ke kuburannya dengan izin Allah terbuka. Pem terbuka, kemudian bangun lagi itu. Nah, kalau untung bukan kita yang lihat. Ya. Kalau kita yang lihat pasti kita lari, kita pocong, pocong dan sebagainya. Nah, ketika dia bangun, dia bilang bagaimana keadaan? Alhamdulillah berkatnya engkau aku sekarang berada di surga mendapatkan kenikmatan daripada nikmat-nikmat surga aku meninggal sebagai syahid dan sebagainya. Hmm, ya sudah, maafin aku ya katanya. Oh, sedang nggak ada dosa, kamu semua dosanya ya, tak maafkan. Senang kan Nabi Dawud balik dia. Ketika pada malam harinya dia bermunajat kepada Allah Taala, maka ditanya oleh Allah Taala, sudah kau minta maaf padanya? Enggak sudah. Engkau sebutkan salahnya? Enggak tidak. Balik lagi, sebutkan salahnya. Nah, disinilah maka kata Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita, kalau kita harus berdosa, jangan dosa yang berkaitan dengan manusia. Karena apa? Manusia itu membangun muamalahnya dengan dasar perhitungan. Seperti kalian sebelum datang ke sini, kalian nggak tahu siapa Ustaz. Nah, sekarang kalian tahu sudah siapa Ustaz, karena kalian sempat belajar pada Ustaz. Tentunya kalian akan menghormati Ustaz. Tapi sebelumnya, ketika bertemu di jalan, kalian tidak akan menghargai Ustaz, tidak akan menghormati Ustaz. Kenapa? Itulah manusia. Kalau nggak ada dasar didasari semua pergaulannya itu dengan dasar perhitungan. Orang baik kita baik, orang jelek kita kita jelekin. Nah, gitu. Itu dasar perhitungan itu seperti itu. Tapi kalau Allah Taala nggak seperti itu. Nah, kalau Allah Taala itu memang pada awalnya Allah ingin mengampuni, pada awalnya Allah ingin memberikan rezeki, pada awalnya Allah ingin memberikan pemberiannya. Nah, Tapi kalau manusia tidak nah, tergantung kepada bagaimana orang itu kepadaku. Nah, itu artinya berdasarkan perhitungan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW bersabda, kalau kita itu menyebutkan kejelekannya seseorang muslim, itu lebih besar dosanya daripada berzina dalam Islam 30 kali zina. Nah, apakah artinya kita itu bergibah itu lebih besar dosanya daripada perbuatan zina? Tidak. Perbuatan zina itu asalkan dasar suka sama suka, itu dosanya antara dia sama Allah. Nah, kecuali kalau memperkosa, memaksa, nah, itu antara dosa antara dia sama Allah dan dosa antara dia sama Allah. Nah, maka kalau dosa antara dia sama Allah itu gampang. Tinggal Allah Ta'ala memaafkan dia dan memang pada dasarnya Allah Ta'ala suka memaafkan hambanya. Insya Allah lebih banyak kesempatan dia mendapatkan mafiroh. Nah, tapi kalau sudah kaitannya sama manusia, nah ini jadi masalah. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, Ghibatu muslim akbaru indallahi min salatina dinan fil Islam. Nah, jadi orang yang eh, bergibah kepada seorang muslim saja itu lebih besar dosanya daripada melakukan zina 30 kali dalam Islam. Nah, jadi bukan berarti ghibah itu lebih besar dosanya daripada zina. Tidak, tetap zina itu lebih besar dosanya daripada ghibah. Cuma kalau ghibah itu kan dosa, eh, kalau kalau zina itu dosanya antara dia sama Allah. Nah, itu lebih mudah untuk diampunkan ketimbang kalau seumpama dosa itu berkaitan dengan manusia, maka manusia itu tidak akan maafkan kecuali sampai dia melakukan sesuatu dari Nah, seperti sekarang, kamu bicarakan orang, eh dasar jerawatan misalnya dasar pentet dasar jalannya apa e, miring sebelah misalnya dasar gendut dasar kurus ceking gitu apalagi dasar jelek gitu pokoknya semua semua yang kayak begitu itu itu namanya gosip eh gosip ke orang itu namanya gibah kalau dia itu dengar dia marah nah kalau dia dengar kamu dijelekan eh hitam nggak manis misalnya nah, kalau itu manis kan masih lumayan kan Nah, bilang hitam gak manis? Nah, kan kayak ketan itu namanya. Gitu. Nah, jadi kalau dia dengar gimana? Marah nggak? Ah, marah. Jangan kamu gunakan itu. Kenapa? Karena kalau kamu sekarang minta maaf sama dia, eh maaf ya, aku maafkan aku ya. Aku tadi telah gibah kamu. Ghibahin apa? Aku katakan kepada kamu, kepada dia, kamu itu seperti ketan hitam. Nah, marah nggak dia? Marah nggak? ya tapi aku sekarang tobat aku mau maaf tetap aja dia masih dongkol dalam hatinya tuh itu manusia apalagi nanti di akhirat kamu minta maaf aja di akhirat nanti setelah di akhirat Allah Ta'ala pada waktu itu marah dalam keadaan marah yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya dan sebelum dan setelahnya kenapa? mendapati hamba-hambanya lebih banyak yang ahli maksiat ketimbang ahli taat di saat itulah kemudian Allah Ta'ala mengatakan anak dolin inlam aku inlam antakim al Sekarang pada waktu kalian semua di dunia aku selalu mendengar dan kalian bertindak dan berbicara. Pada waktu aku di dunia aku rendahkan kemuliaanku. Aku lemahkan kekuasaan. Tapi sekarang tidak lagi. Aku yang berkuasa. Aku yang memutuskan. Dan aku yang hanya tersisa daripada kekuasaan yang pernah ada itu. Maka disinilah aku akan hukumi siapa di antara kalian yang pernah didalimi, maka tuntutlah dia. Sekarang aku akan kembalikan haknya masing-masing. Nah, di saat itulah maka semuanya takut. Suami takut sama istrinya, istri takut sama suaminya, orang tua takut pada anaknya, anak juga takut pada orang tuanya sampai-sampai mereka yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن nah, sampai mereka itu bohong ketika ketemu sama suami eh suamiku eh siapa bilang aku suamimu ketika kita ketemu sama istri kita panggil eh istriku eh siapa bilang aku istrimu anak juga seperti itu kenapa mereka bohong karena sakit takut mereka itu menuntut kita gitu nah di saat itulah ketika pada saat itu kita melihat oh ini pernah aku hibah dulu waktu di dunia pada saat itu kamu datang pada dia maafkan aku ya riba kamu nggak makan lagi nggak nggak bakalan aku sekarang kekurangan kebaikan mana kebaikan kasih kepada aku gitu loh nah, jadi hati-hati jangan mau tertipu siapa yang menipu kita setan siapa lagi setan itu telah bersumpah kepada Allah Taala untuk tidak membiarkan Bani Adam melakukan satu kebaikan pun telah bersumpah walaupun satu kebaikan nggak bakalan dibiarkan nah, tapi yang selalu dibiarkan adalah dia akan berusaha untuk supaya kita melakukan dosa demi dosa sampai dia itu berhak mendapatkan suatu kedudukan di neraka dan itulah cita-citanya setan. Sehingga kalau ada manusia yang meninggal dalam keadaan sulh khotimah maka mereka membuat bancaan kata orang orang Jawa. Tahu bancaan? Selamatan 40 hari lamanya. Begitu pula kalau sudah seseorang sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah maka mereka bersedih selama 40 hari. Berkabung selama jadi jangan mau kita di ditipu-tipu apa sih enaknya. Memang kalau kita nggak gibah kita nggak bisa makan. Memang kalau kita nggak gibah kita nggak bisa nggak bisa kenyang, nggak bisa tidur enak. Terus kenapa kita harus gibah? Ya karena setan itu nggak kamu itu dalam kebaikan. Jangan mau. Jadi kita ini beda. Kita mau Nabi Muhammad. Kita diperintah untuk melawan. Nah, kita tahu ini adalah sebuah tipuan setan. Jangan mau. Suruh pacaran. Jangan mau. Enggak. Emang aku jadi mainan laki-laki. Emang aku nggak punya harga diri Kan sekarang yang menjadi sasaran siapa? Perempuan apa laki-laki? Yang terzalimi siapa? Perempuan, tapi bodohnya herannya perempuan mau dizalimi. Kan aneh itu. Jadi makanya dikatakan oleh ulama gak ada orang yang bodoh lebih bodoh dari perempuan itu. Ayo, coba lihat perempuan. Ayo perempuan yang sedikit malunya apa laki-laki yang sedikit malu. Kamu pernah lihat laki-laki kelihatan pakai pakaian bujelnya kelihatan? Ada pakaian trendy baru, model baru. Apa itu? ujungnya laki-lakinya kelihatan. Ada? Ada. Ada pakaian you can see buat laki-laki. Ada? Enggak ada. Tapi yang ada you can see itu perempuan. Rok mini perempuan. Enggak ada celana mini buat laki-laki gitu. Enggak ada gitu. Nah, ini semua itu adalah pertanda bahwasanya perempuan itu enggak ada malunya. Tahu kan maksudnya? Jenis kalian tuh yang di luar sana itu tahu kan maksudnya? Tahu? Tahu nggak? Apa? Apa maksudnya? Maksudnya itu mereka itu dengan segala tidak langsung mengatakan aku ini gatel. Aku ini mau. Ayo gado aku dong. Pengen pacari aku dong itu maksudnya. Sian deh perempuan-perempuan luar sana. Untuk masih ada kalian yang tidak seperti mereka sehingga kalian tuh selamat. Tapi di luar sana habis harga dirinya sudah tidak ada. Em? ngerti nggak? Nah, jadi itulah perempuan. Nah, jadi kalau sampai-sampai Nabi Wasallam katakan kalau seumpama tidak ada rasa malu pada diri wanita, maka niscaya mereka akan berjalan di pasar dalam keadaan telanjang untuk mencari laki-laki. Dan nah, bukan Ustaz yang bicara, bukan berarti Ustaz itu ada seorang yang maskulin, nah, sedangkan kalian ada feminisme atau menuntut kepada eh, persamaan gendernya, ya sama dong gender ya mau disamakan jadi tukang becak laki harus ada perempuan juga dong ya gitu tak tukang laki-laki harus ada perempuan juga nah nanti kalau kita berumah tangga kalau ada persamaan gender berarti yang namanya nafkah rumah tangga dibagi dua kewajiban istri separuh kewajiban suami juga separuh sementara ini siapa suami saja istri nggak wajib dari nafkah untuk anaknya untuk istrinya semua kewajiban suami kok enak dong kalau kalian menuntut pertama kita ya berarti harus bagi sama. Nah, terus saat kalau kita hamil gimana? Saat ya, salah sendiri hamil. Oke. Nah, berarti apa utang? Nanti kalau sudah melahirkan kamu utang harus bayar. Nah, adil nggak? Adil nggak kalau kayak gitu? Nggak ada. Justru yang ada itu diskriminasi yang ada. Gitu. Nah, jadi emang itu orang-orang edan yang yang apa e, menuntut e, apa namanya persamaan gender itu. Jadi jangan ikutan semacam ya. Oleh karena itu kita harus tahu ternyata kita hidup itu untuk dicoba, untuk diuji, untuk supaya kita diketahui apakah kita itu bisa mengikuti perintah Allah atau perintahnya setan justru yang kita ikuti. Akhirnya berkat Yasin kita minta kepada Allah semoga kita termasuk yang selamat. Semoga kita termasuk yang dibentengi oleh Allah Taala dengan benteng iman dan takwa sehingga kita termasuk yang selamat daripada fitnah akhir zaman selamat daripada bisikan setan, selamat daripada godaan hawa nafsu, sehingga kita termasuk yang meninggalkan dunia fana ini yang penuh dengan cobaan ini, yang penuh dengan keruwetan dan ketidakenakan ini dan karena husnul khatimah. Ala hadini ya kunyatin salihah wa lam al-fatihah. Ya Rabbana tarafna